Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan istiqamah dalam mengkaji, mempelajari agama kita yang sangat kita cintai yaitu dinul Islam dan sudah maklum yang diketahui bahasanya menuntut ilmu syar'i adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin terutama tentang masalah-masalah akidah ya tentang masalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita wajib mempelajarinya wajib mengetahuinya dengan betul ya dengan yang dengan sahih supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita Nah, menuntut ilmu syar'i ya, ada suatu jihad fisabilillah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bahkan beliau eh, menukil perkataan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ya, barang siapa yang berpendapat bahwasanya ya pergi menuntut ilmu syar'i bukan jihad fisabilillah maka pendapatnya itu lemah maksudnya pendapatnya cacat dan akalnya itu uh, ada kekurangan berkata Abu Darda seorang sahabat Nabi ya, mengatakan barang siapa yang berpendapat bahwasanya pergi melakukan bepergian untuk menuntut ilmu syar'i bukan jihad fisabilillah maka orang itu ya akalnya ada kekurangan maksudnya nggak sempurna pemahamannya tidak benar nggak lurus jadi intinya apa sahabat memandang bahwasanya menuntut ilmu syar'i adalah jihad fisabilillah dan juga ada sebagian asar daripada uh, sahabat bahwasanya ya talabul ilmi fisabilillah yang maknanya menuntut ilmu adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian salaf yang mengatakan jika seandainya meninggal dunia tatkala menuntut ilmu itu sama yaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak boleh memfonisnya sekali lagi di sini secara umum. Jadi ada harapan ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya jadikan dia termasuk orang-orang syuhada ya dan para syuhada itu banyak tingkatan dalam Islam sedangkan syuhada yang paling tinggi adalah yaitu syahid di jalan eh, berperang ketika meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala ya berperang untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah ini jadi eh, keutamaan besar sekali dan ini adalah menuntut ilmu adalah siyahah apa namanya eh, piknik atau bahasa kita pariwisatanya para ulama. Ya, jadi pariwisatanya atau syiah di sini pikniknya ya, bepergiannya para salaf. Mereka bepergian bukan untuk kesenangan, tapi mereka untuk menuntut ilmu syar'i. Dan ada kenikmatan mereka sambil berjalan berpuluh-puluh kilometer, beribu-ribu dari Yaman menuju Madinah, dari Madinah menuju Syam, dari Syam menuju Irak, terus sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal beliau mengatakan kepada anaknya bahasanya dia telah mengelilingi dunia maka sebagian dunia telah dikelilingi untuk mengumpulkan hadis nah ini jadi syiahah atau pikniknya para ulama para salaf dengan menuntut ilmu syar'i makanya berkata Sufyan Athauri, tidak ada ibadah yang sangat afdol yang sangat utama ya yang menandingi menuntut ilmu syar'i idza sahah an-niyah apabila niatnya lurus kata Sufyan As-Sauri tidak ada ibadah yang bisa menandingi menuntut ilmu syar'i maksudnya ya ibadah nafilah kalau ibadah sunnah eh, ibadah wajib itu ibadah paling tinggi tidak ada ibadah yang menandingi menuntut ilmu syar'i apabila apa eh, apa namanya niatnya itu lurus ya idza idza kana sahihun niyah apabila niatnya itu lurus ya ikhlas dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini ini untuk mengingatkan betapa mulianya menuntut ilmu syar'i. Ya, makanya berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam bukunya uh, Miftahu Darus Sa'adah, Miftahu Darus Sa'adah Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan wa hajatun nas wa hajatul abdu ila ila ilmi kahajatin nasi ilal matar kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i itu kebutuhan seorang hamba seorang muslim terhadap ilmu syar'i itu seperti kebutuhan manusia terhadap hujan jika bagaimana keadaannya kalau bumi itu tidak diturunkan hujan maka dia akan kering tandus begitulah seorang manusia begitulah seorang hamba jika tidak di, di, disiram dengan ilmu maka akan kering tandus hatinya maka beliau melanjutkan dalam bukunya Miftaru Darus Sa'adah Miftahu Darus Sa'adah beliau mengatakan ilmu kedudukan ilmu di atas keimanan itu seperti kedudukan ruh di dalam jasad ya jadi kedudukan ilmu dengan keimanan maksudnya itu seperti kedudukan ruh dengan jasad. Bagaimana seandainya kalau jasad tidak ada ruh? Maka matilah jasad itu tidak ada faedahnya. Begitu juga dengan keimanan kalau tidak diberikan ilmu, keimanannya tidak sempurna. Bahkan bisa turun ke titik nadir ya. Titik yang lebih rendah. Waliyadzubillah. Betapa pentingnya ilmu dan ini sudah jelas para ulama. Makanya para ulama ya setiap detik setiap saat mereka hidup dengan ilmu nah ini dalam <clears throat> kajian ini saya tidak meneruskan tentang masalah surga dan neraka ya mungkin nanti saya yang baru <laughs> insyaallah uh, jadi saya hanya untuk mengingatkan sebuah materi yang bagus di sini tentang adab-adab kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al adabu ma'a rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui manusia yang paling kita cintai di dunia tidak ada lain kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatuh kita, uswatun hasanah. Suri tauladan kita yang mulia. Ya, khairul bashar Sayyidul Mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya manusia terbaik sepanjang masa pemimpinnya para nabi dan para rasul wa sahibul maqamu mahmudah dan dia adalah pemilik maqam tertinggi di akhirat maqam mahmudah dan dia adalah yang akan menduduki derajat tinggi di surga yaitu al-wasilah Intinya adalah dia adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud jika disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menangis. Ya, beliau menangis teringat rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tahu beliau hidup 10 tahun melayani beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sangat rindu ketika menyebutkan nama Muhammad berat sekali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu diketahui kita mempelajari adab di sini adab. Kalau bahasa kita itu sopan santun, tata kerama terhadap nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal adabu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa adabu ma'allah ta'ala. E, adab adab atau sopan santun ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti yaitu adab atau beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena e, apa namanya? beradab, bahasa kita beradab kepada Rasul itu sama dengan beradab kepada yang mengutusnya. Beradab kepada seorang Rasul berarti kita beradab juga kepada yang mengutusnya yaitu zal apa aja wa zalla yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana barang siapa yang mentaati Rasul rasulnya maka dia juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling Siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama arsalna maka tidaklah kami mengutus engkau itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kecuali apa eh, hafizah sebagai pemelihara. Nah, di sini adab-adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebatas kalimat ujian yang kosong daripada itiba dan amal soleh bahkan yang namanya adab-adab kepada Nabi SAW alaihi wasallam tidak akan terlaksana ya apa namanya dikatakan beradab kepada Rasul yaitu dibarengi dengan kecintaan yang jujur kecintaan yang sodiqoh kecintaan yang yang jujur yang, yang sebenarnya yang dibarengi dengan itiba di dalam segala uh, amal ibadah itiba beliau mengikuti beliau Eh, dan menjalankan segala perintah-perintah yang beliau perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah beliau larang dan menjadikan beliau sebagai qudwah sebagai suri toladan fi zahir wal batin dan menjadikan beliau sebagai qudwah yang kita ikuti secara zahir secara batin ya betul-betul jujur gitu secara zahir jika kita tampakkan kita itiba kepada beliau secara batin juga tidak seperti orang munafik begitu kan orang munafik secara zahirnya saja nurut pada Rasulullah SAW tapi hatinya itu kufur hatinya itu benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mengambil beliau di dalam surat tauladan ya sebagai contoh kebaikan dan beramal dan diamnya itu mengikuti beliau, mencontoh beliau dan berakhlak dan bermuamalah mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sungguh kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan manusia ya dari kegelapan kejahilan, dari kegelapan kesyirikan dan khurafat ya khurafat itu adalah sesuatu yang tidak benar ya sesuatu yang penuh dengan kedustaan atau khayalan jadi menyelamatkan manusia dari kesyirikan, dari kejahilan, kebodohan, dari khurafat, dari bidah yaitu dengan perantara diutusnya khatamul khatamun nabiyyin yaitu diutus diutusnya penutup para nabi yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dengan beliaulah ia tersingkap kegelapan ya dan hilanglah uh, awan ya awan gelap yang menutupi umat menutupi manusia sehingga umat manusia ya, yang beriman kepada beliau menjadi lurus dan baiklah kehidupan mereka di bumi dan beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam al-huda, imam uh, sebagai imam petunjuk untuk dua makhluk yaitu manusia dan jin sampai hari kiamat. Ya beliau adalah Imamul Huda. Ya, di mana petunjuk itu dimulai dari beliau sallallahu Untuk siapa? Yaitu untuk jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat uh, Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya iwahidu iwahidullah ya, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Nah, jadi siapa yang meluruskannya siapa yang mengantarkannya kepada tauhid yaitu tidak lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat ya fahuda dan beliau yang menunjukkan apa eh, dari kegelapan menuju cahaya dan beliau yang sallallahu alaihi wasallam ya antara beliaulah yang menjadikan apa manusia menjadi mengetahui tentang akidah asalnya sebelumnya adalah kebodohan ya yang asalnya tenggelam dalam kesesatan dengan perantara beliau maka dia diselamatkan oleh manusia intinya waqad hubballahu taala fi rasulih maka sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan dengan akhlaknya yang agung dan juga wa khassahu bi sifati dan dengan khusus kehususan sifat-sifatnya yang yang tinggi yang mulia maka wajib ala kulli muslim maka diwajibkan untuk setiap muslim ijlalihi mengagungkan beliau menghormati beliau dan mencintai beliau karena Allah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang tinggi sifat-sifatnya yang yang yang akhlak yang mulia yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau tentang sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Fatah ayat 8 sampai 9 Qala Allah Ta'ala inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi pembawa berita gembira yang beriman kepadanya dan pemberi peringatan yang mendustakannya. Ya litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukrata wa asila supaya kamu sekalian supaya kamu sekalian beriman kepada Allah. Kamu di sini adalah orang beriman ya, orang muslim. Supaya kalian dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah dan rasulnya, menguatkan agamanya. Ya, agama Islam, membesarkan Allah, membesarkannya yang membesarkan, memuliakan, mengagungkan dan bertasbih kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Nah ini jadi inilah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya menguatkan agama ini di antaranya dengan kita majelis ilmu insyaallah kita ya, memberikan apa namanya sumbangsih terhadap agama yang saya cintai dengan mempelajari ilmu menambah keimanan ya, membesarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu bertasbih kepadanya yang nah di antara apa namanya bentuk penghormatan bentuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beradab mengetahui adab-adab kaum muslimin ya, kepada beliau karena beliau bukan manusia biasa dan lebih mulia daripada bapak dan ibu kita ya, manusia yang haknya adalah lebih tinggi setelah Allah Subhanahu wa taala hakullah yang paling tinggi adalah alal ibad yaitu hak Allah paling tinggi setelahnya hak Rasul SAW setelahnya adalah hak ya orang tua itu para sahabat juga sebelumnya ya kemudian orang tua kita dan para kerabat kita intinya hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya tinggi sekali setelah hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nah ini ini adalah yang menunjukkan hak Rasul itu di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman seseorang sampai aku sangat dicintai olehnya melebihi kecintaan kepada orang tuanya melebihi kecintaan kepada orang tuanya kepada anak-anaknya dan kepada manusia seluruhnya nah ini halnya. Maka tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW, hadis yang sahih juga hadis Muslim. Wahai Nabi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sangat mencintai engkau di atas segala-galanya kecuali diriku. Kecuali diriku. Maka kata Rasulullah SAW Tidak wahai Umar Ya, ya apa aku harus lebih kau cintai ya hatta melebihi kecintaan kamu ke, apa, kepada diri kamu sendiri. Jadi tidak akan sempurna seorang keimanannya sampai mencintai aku, mencintai Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya mencintai Nabi di atas segala-galanya segala sampai di atas dirinya sendiri. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Iya, aku mencintai engkau di atas segala-galanya sampai di atas uh, apa, diriku sendiri, jiwaku." Maka kata Rasulullah, "Ya sekarang baru sekarang sudah sempurna imanmu jadi sampai sampai uh, eh, jadi kita sendiri ya tidak boleh melebihi kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam Hadis tadi jelaskan di sana layuk minu dipahami para ulama bukan berarti tidak beriman secara total tapi tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna keimanan seorang sampai aku dicintai olehnya melebihi kecintaan kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada manusia seluruhnya. Ini kan jadi hak Allah, eh, hak Rasul SAW di atas, eh, di bawah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, mengapa kita harus beradab kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada alasan, beberapa alasan mengapa kita harus beradab kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, alasan yang pertama anal adaba ma'ahu sallallahu salam min lawazimil iman bihi wa ya bahwasanya ya beradab kepada beliau salam itu adalah eh, bagian daripada keimanan seseorang dan kecintaan bagian daripada bukti ya bukti kecintaannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam nah ini jadi beradab kepada beliau itu bagian daripada keimanan terhadap beliau. Karena kita harus mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu wajib dua syahadat ini digandeng sampai selama-lamanya tidak boleh dipisah. Enggak boleh kita hanya persaksian syahadat yang pertama eh, kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa Rasulullah ya bukan orang Islam, dalam beriman, dua-duanya. Jadi intinya beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada keimanan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bukti kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak akan terbayang seorang yang beriman kepadanya dan dia mengaku cinta kepadanya dan juga dia taat kepadanya tetapi jelek sekali adabnya pada beliau SAW. Jadi tidak terbayang berkumpul antara seorang itu mengaku beriman, mengaku cinta, mengaku taat pada beliau, tapi suul adab. Ya, tidak punya sopan santun pada beliau, tidak punya adab, tidak beradab pada beliau. Ini tidak tidak terbayang, maksudnya tidak mungkin terjadi. Ya orang yang betul cinta pada beliau, yang mengagungkan beliau, yang beriman pada beliau, pasti dia akan beradab yang baik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat. Maka berkata Ibnu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya sungguhnya pujian apa ketika apa memuji beliau ya mengagungkan menghormati beliau mengagungkan beliau itu semuanya adalah menegakkan agama seluruhnya jadi memuji beliau, yang mencintai beliau, mengagungkan beliau, menghormati beliau itu menegakkan agama seluruhnya. Wa saqutu wa saqutu dzalika ya saqutu dina kullah. Jika ada sebagian yang ya tidak tidak dikerjakan ya, sebagian itu digugurkan ya apa uh, jelek adabnya pada beliau, tidak ada punya sopan-santun pada beliau, maka seolah-olah menjatuhkan agama seluruhnya. Menjatuhkan agamanya dia. Jadi seolah-olah dia ya tidak punya agama yang yang lurus. Jadi intinya alasan yang pertama karena beradab kepada beliau adalah bagian daripada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ana dzalika min ta'atillahi ta'ala tabi'an li mahabbatillahi ta'ala wa ta'dhimihi. Faqad awjaballahu ta'ala 'ala muslimina ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam wa muhabbati wa tawqirihi wa ta'dhimihi kama taqaddam bahwasanya ya beradab kepada beliau itu adalah ketaatan, bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya beradab ke kepada beliau itu bukti daripada seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mentaati beliau, mencintai beliau, menghormati beliau, mengagungkan beliau sebagaimana sudah disebutkan terdahulu. Jadi otomatis ya beradab kepada beliau adalah apa namanya bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah harus ya beradab kepada beliau sallallahu ya. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 bukti bukti bahwasanya seorang itu mencintai Allah maka dia harus mengikuti nabi yang mengikuti nabi diantaranya dengan beradab kepada beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum, wallahu ghafurur rahim." Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan sungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang ya, ya berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan segala sesuatu apa segala kecintaan pengagungan ya, manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu diikuti dengan mencintai Rasul SAW. Jadi kalau, kalau seorang itu mencintai Allah, maka diikuti dengan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulnya, mengagungkan beliau. Ya, maka itu adalah kesempurnaan kecintaan kepada utusannya, ya, kepada para Rasul. Ya, apa, kepada Rasul SAW dengan mengagungkan, mencintainya dan menghormatinya fa inna ummatahu yuhib yuhibunahu kamahabbatillahi taala ya di mana di sini e, mereka apa namanya umatnya diharuskan mencintai beliau sebagaimana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan beliau sebagaimana mengagungkan sebagaimana apa Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk apa menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam jadi intinya fahiyah mahabbatu mahabbatu lillah. kecintaan kepada beliau adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mewajibkan seorang muslim setiap muslim harus mencintai Allah, eh, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang cinta kepada Allah maka harus mencintai beliau, menghormati beliau, beradab kepada beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga alasan yang ketiga uh, telah banyak datang dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menyuruh ya di mana Allah menyuruh dan menyuruh pada manusia kaum muslimin khususnya ya untuk beradab kepada beliau dalam hal apapun dan uh, menjelaskan dengan detail contoh dalam surat Al-Hasyr ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Ini adab, contoh di antara adab, bentuk adab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apa-apa yang telah datang dari Rasul kepada kalian, ya apapun tentang masalah syariat, bahkan masalah dunia, maka ambillah dan apa yang dilarang oleh beliau ke kepada kalian, maka ya hindarilah, jauhilah." Ya, apa yang di, Allah menyuruh kita supaya apa yang yang dibawa Nabi ambil semuanya, jangan ragu. Ada orang yang menolak berarti dia tidak beradab kepada Rasul SAW. Ketika Rasul melarangnya, maka itu disuruh oleh Allah supaya kita menjauhinya. Tatkala kita melakukan larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak beradab kepada beliau Sallallahu Dalam ayat yang lain Al-Hujurat Al-Hujurat ayat ayat Al-Hujurat ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana uh, kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Dan ayat setelahnya disebutkan bahwasanya maka tidak terasa amal-amal kalian itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya melebihkan suara melebihkan suara kita dari suara beliau, melebihkan saja. Itu akan dihapus amal kita nggak terasa dihapus. Bagaimana kalau ya apa mengutamakan pendapat-pendapat yang lain daripada sabda beliau? Gimana itu hukumannya? Lebih berat. Hanya meninggikan suara di atas suara beliau. Dan kata Imam Malik rahimahullah taala sama ketika dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia berbicara bahkan mengganggu orang bahkan sengaja mengganggu e, tidak mendengarkan hadis sama masuk ke dalam ayat ini ancamannya makanya makanya ada sebuah kisah tentang Umar bin Khattab tadi di belakang tapi saya ceritakan dulu tentang turunnya ayat ini Kenapa turun ayat ini? Yaitu ketika Umar bin Khattab terjadi clash dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya terjadi sedikit uh, cekcok perselisihan begitu, tapi enggak mereka tidak sampai seperti kita ya sampai oh, perselisihan panjang enggak. Jadi tentang masalah tentang waktu itu seorang tawanan apa apa gitu. intinya berselisih di depan Nabi sampai Umar ting, suaranya tinggi melebihi suaranya Nabi. Abu Bakar juga agak tinggi sedikit Nabi ada di tengah-tengah mereka. Maka turunlah ayat ini. Langsung ditegur. Setelah itu Umar, setelah ayat ini turun, gimana sahabat? Umar tidak pernah dia kalau berbicara itu melebihi suaranya Nabi. Hampir-hampir suaranya nggak kedengar oleh Nabi itu. Setelah ayat ini, padahal suaranya lantang Umar kalau berhadap, di, apa, berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Umar itu suaranya pelan takut melebihi suaranya Nabi takut dengan ayat ini maka Nabi sampai nggak mendengar, mendengar ulangi lagi, wahai Umar, diulang sampai tiga kali dalam riwayat. Selayat ini. Takut sekali Umar. Makanya Umar dipraktekkan langsung sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat di sini bagaimana seorang sahabat yang mulia menghormati beliau sepeninggalan beliau ada seorang yang ribut di masjid Nabi gaduh suaranya ini kalau diantara adab ke masjid, ke masjid Nabawi nggak boleh kita tinggi suara kita pelan kalau bicara juga kalau nggak boleh ngobrol-ngobrol juga tapi siapa tahu masuk masuk dalam ayat ini Umar bin Khattab ketika mendengar ada pemuda gaduh suaranya agak ribut maka langsung ditanya langsung datangi dari mana kamu saya di luar Madinah ah, bukan orang Madinah saya di luar Madinah datang ke sana sengaja untuk berjarah ke uh, masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika seandainya kamu itu orang Madinah, eh, orang di sini kan sudah tahu tentang bagaimana adab-adab di masjid Nabi. Gitu. Jika seandainya kamu itu orang Madinah, maka aku akan usir kamu dari kota Madinah ini, dari masjid dikeluarkan udah dimarahi gitu. Tidak layak kamu itu meninggikan suara di masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi dihormati semasa hidup sampai meninggal dunia. Nah jadi ya hati-hati di masjid kecuali ya yang ada ceramah itu kan diperbolehkan untuk keras tapi kalau biasa jangan apalagi sampai bertengkar di sana takut-takut masuk kata Imam, Imam Malik takut ayat ini dihapus amalnya nggak terasa amal-amal yang sudah dikerjakan udah hapus oleh Allah karena suul adab adabnya jelek oleh Rasul sallallahu alaihi ingat Rasul itu dihormati ketika hidup iya dihormati ketika meninggal iya makanya siapa yang mencela Nabi maka Ibnu Taimiyah mengatakan dia itu harus dihukum mati dihukum mati meskipun bertobat tapi ada perbedaan ulama Ibn Taimiyah condong pada pendapat ini Imam Ahmad ada sebagian enggak kalau tobat diterima tobatnya diserahkan kepada Allah. Ada sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah enggak dihukum mati. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sudah meninggal, kalau masih hidup masih nanti Nabi apa memaafkan apa tidak. Kan enggak tahu sekarang ya kalau Nabi kan memaafkan ya memang Nabi memaafkan tapi inilah ulama sebagian ulama uh, yang mengatakan dihukum mati karena apa karena uh, apa namanya haknya besar setelah kematian beliau misalnya. uh, eh, intinya ada perbedaan di sini ada mengatakan harus dihukum mati itu sebagai hukuman kisosnya mencela Nabi ya, dan murtad langsung tapi sepakat ulama orang Islam mencela Nabi murtad langsung keluar dari Islam ya jadi uh, dia harus tobat harus bersahadat kemudian masuk kepada Islam mencela Allah sama juga. Tapi kalau ketika mencela Allah tidak dibunuh, tapi dia diterima tobatnya karena Allah dalam Al-Qur'an banyak innallaha ghafurur rahim. Sudah Allah menjanjikan Allah mengampuni, mengampuni. Karena itu hak antara manusia. Maka hak antara manusia juga ditangguhkan sampai hari kiamat, betul nggak? Kalau nggak memaafkan nanti dia ada kisos di sana. Apalagi hak Rasulullah SAW, manusia terbaik dan Allah sangat mencintainya. Nah, ini diantaranya ayat ayat ini. Makanya ketika dibacakan Nabi, eh, dibacakan hadis harus menghormati beliau. Seolah-olah kita mendengarkan hadis keluar dari mulutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik sangat menghormati hadis Nabi. Dengan sangat menghormatinya maka dia di, di derajat derajatnya ditaikkan oleh Allah, sangat tinggi karena menghormati beliau. Tidak mau beliau membaca hadis dalam keadaan tidak berwudu aku atau dalam keadaan sedang berbaring atau dalam keadaan sedang berjalan atau dalam keadaan sedang makan gak mau tapi kalau beliau menyampaikan hadis itu beliau mandi dulu beliau berwudu bersuci kemudian pakai pakaian yang bagus sekali pakaian yang paling terbaik kemudian duduk dengan duduk yang tenang dan penuh wibawa tawadu kemudian juga tempatnya dikasih harum-haruman yaitu bukhur kalau di orang Arab sudah siap segalanya kemudian dia baru menyampaikan hadis semuanya terdiam mencatat mencatat dihafalin murid-muridnya Ya, bu, kalau beliau dalam keadaan tenang, misalkan berjalan ditanya hadis nggak mau dia. Ini saking menghormatinya hadis Nabi, nggak sembarangan untuk ya. dan juga Imam Bukhari saking menghormatinya hadis Nabi SAW sampai terkenal namanya sampai hari kiamat akan dikenang kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Kalau sudah mengenal Bukhari ya sudah nggak perlu diteliti, insya Allah sahih. Gimana beliau cara menghormati hadis? Tidaklah beliau salah salah meletakkan satu hadis di kitabnya Sahih Bukhari kecuali beliau dia dia mandi dulu, kemudian dia hudu, kemudian dia salat istikharah, berdoa, kalau udah udah teguh, udah ada eh, apa ilham dari Allah, maka tulis satu hadis. Satu hadis berikutnya diteliti lagi sanadnya. Kemudian beliau begitu lagi, beliau salat istikharah, kemudian beliau uh, apa namanya ya, apa namanya berdoa, kemudian tulis hadis. Setiap satu hadis ada 7000 hadis berarti 70 7000 kali beliau melaksanakan sholat istikharah enggak sembarangan ya uh, jadi itulah para ulama besar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat di dunia dengan dikenang namanya kebaikan di akhirat nanti ah, makom-makom apa kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala nah ini diantara ada ya ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kaum muslimin untuk menjaga suara kepada beliau. Ini di antara adabnya. Salah satu adabnya. Jadi kita pahami ayat ini, Pak. Meninggikan suara saja di atas beliau menggugurkan amal. Makanya pahami para ulama, bagaimana kalau melebihkan pendapat yang lain dari pendapat beliau? Ketika dibacakan hadis yang sahih kemudian lebih mengatakan ada ustaz, apa ustaz apalagi rendah sekali. Apa itu misalkan kiai rendah sekali. Apa ini misalkan syekh atau ini ulama atau ini imam tidak layak makanya ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam maka ketika menyampaikan hadis yang sahih kemudian ada orang yang mengatakan bagaimana dengan pendapat Abu Bakar bagaimana dengan Umar maka Abu, Abu Ibnu Abbas langsung dia marah sungguh aku takut kalian dihujani batu dari langit aku katakan Nabi bersabda engkau mengatakan bagaimana Abu Bakar dan Umar pendapatnya Aku takut langsung turun azab dari dari langit yaitu diturunkannya hujan batu-batu dari langit menimpa uh, kalian. Karena apa? Karena tidak beradab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk ya beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nur ayat 63, "Wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha." uh, apa sesungguhnya apa janganlah di sini janganlah janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Makanya tidak boleh kan zaman Nabi tidak ada yang berani eh, para sahabat mengatakan Muhammad kepada beliau enggak. Tapi diperbolehkan mengambil eh, kunyahnya itu Abul Qasim. itu sedikit sekali sahabat, tapi kebanyakan ya Rasulullah kebanyakan ya Rasul sampai istri-istri beliau mengatakan ya Rasul kepada uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mm, apa memanggil namanya saja tapi kalau di belakangnya ada kata-kata salawat itu diperbolehkan ya nah, ini jadi janganlah memanggil beliau dengan panggilan seperti kamu memanggil satu sama yang lain nah, ini kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersalawat kepada beliau ini di antara adab-adab kaum muslimin pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kalian untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi salawat itu ada perintah langsung. Di sini kata-kata yusalluna ala nabi. Amar perintah jadi wajib kita berselawat kepada beliau ketika disebut namanya. Maka barang siapa orang yang paling bakhil dalam sebuah hadis yang sahih kan riwayat Imam Muslim, orang yang paling bakhil, yang paling pelit di dunia, di dunia adalah orang yang ketika aku nama aku disebut maka dia tidak berselawat kepada aku. Itu paling bakhil sekali. Dan juga ada sebuah hadis yang sahih bukan Imam Muslim tapi hadis sahih Sahih Tabrani Nasai yang lainnya di sini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar naik mimbar ada tangga tangga tangga mimbar jadi uh, mimbarnya ada tangganya kan tiga tangga ketika naik tangga yang pertama salah satunya adalah uh, di antaranya yang pertama uh, apa namanya Rasul mengucapkan amin tangga yang kedua Rasul mengucapkan amin Naik tangga yang ketiga Rasul mengucapkan amin. Bahkan sahabat heran kenapa Rasul mengucapkan amin. Padahal di samping beliau ada Jibril alaihissalam. Jibril mendoakan yang mengamini Nabi sallallahu alaihi wasallam apa doanya? Tiga doa ini. Apa enggak hadisnya? Ketika naik mimbar yang pertama, Jibril berdoa, "Ya Allah, semoga apa? ditimpa kerugian orang-orang yang uh, dia mendapati Ramadan dan setelah Ramadan berlalu tidak diampuni oleh Allah." Semoga Allah menimpakan kerugian kepada orang itu. Maka ucapin amin. Maka Rasul amin. Naik tangga yang kedua. Sungguh rugi. Ya, sungguh semoga Allah menimpa kerugian kepada orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Kemudian dia tidak masuk ke dalam surga. Ya, barang siapa yang ketika dia masih hidup mendapati kedua orang tuanya, maksudnya enggak seperti Rasul kan yatim ketika lahir bapak udah enggak ada. Ketika mau balik ibunya udah enggak ada. Kalau ketika orang begitu ya kepada siapa biru yang kecuali kepada pamannya yang ada ya. Nah, siapa orang yang ketika dia hidupnya panjang, ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, masih ada kesempatan berbuat kebajikan biru walidain. Barang siapa yang mendapati ibu dan bapaknya masih hidup tidak masuk surga ya gara-gara apa? berdurhaka kepadanya Semoga Allah menimpakan kebinasaan, kerugian. Ucapin amin. Maka Rasul mengatakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kerugian kepada orang yang apabila sebut namamu tidak bersolawat kepadamu. Amin. Amin. Ini yang tanya yang ada beliau dalam mengucapkan salawat. Apa sih maksudnya salawat kepada beliau? salawat kepada beliau itu apa Allahumma salli wa salim semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada beliau kalau salam jelas itu kesejahteraan ya apa ucapan salam penghormatan kepada beliau salam kalau salawat kepada beliau para ulama berbeda pendapat tentang makna salawat kalau makna sholah itu secara bahasa artinya doa ya kalau salawat itu dari bentuk itu kan salawat itu jamak bentuk tunggalnya sholah ya sholat yang artinya adalah doa bentuk jamannya sholawat karena kan yang disuruh kan banyak orangnya begitu nah kalau sholatnya sholat, sholawatnya Allah kepada Rasul yaitu artinya kata Abu Ali ya seorang eh, tafsir ahlu tafsir uh, Abu Ali ya dia mengatakan dan ini adalah dari Ibnul Munzir juga uh, mengatakan kalau sholawatnya Allah kepada Nabi adalah pujian Allah kepada beliau di tempat yang tinggi yaitu di perkumpulan para malaikat yang didekatkan kepada Allah. Nah, ini arti salawatnya. Semoga Allah mencurahkan salawat kepada beliau. Artinya kata Abu Aliyah dan ini di, di, oleh Ibnu Ibnu apa Ibnu di, dianggap perkataan salaf yang yang yang benar yang kuat yaitu pujiannya, pujian Allah, Allah memuji beliau di tempat yang yang tinggi di perkumpulan para malaikat yang didekatkan kepadanya dekat dengan Allah maka Allah akan memuji-muji beliau di majlis itu ya di malaul a'la bahasa Arabnya yaitu di perkumpulan oh, makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat yang didekatkan mungkin Jibril, Mikail, Israfil yang dekat dengan Allah malaikat yang memikul arsy nah Allah memuji-muji beliau sedangkan salawatnya malaikat kepada beliau yaitu doa doa mohon pengampunan kepada beliau doa pengampunan doa rahmat yang lainnya di malaikat mendoakan terus kepada beliau sepanjang sepanjang saat sepanjang hari sepanjang detik ya panjang eh, kalau salawatnya manusia kepada beliau adalah yaitu doa ya doanya kepada beliau ya doa ya doa kebaikan doa segala kebaikan ya merahmati apa rahmat apa barokah kemudian juga apa namanya ya dan yang lainnya rahmat ya, apa namanya taufik dan yang lainnya. Jadi intinya doa ya e, seorang hamba kepada Allah supaya beliau ya diberikan kedudukan tinggi yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini arti arti salawat. Jadi ya, intinya bersalawat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahkan Allah bersalawat kepada beliau kemudian tadi adalah pujian Allah bersalawat kemudian malaikat juga diperintahkan kemudian manusia seluruhnya. Nah, kemudian juga alasan yang keempat adalah karena beliau adalah uh, makhluk yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah yang memiliki akhlak yang tinggi. Bahwa Rasul SAW Raufur Rahim yang maha penya, yang eh, beliau yang apa? Yang mempunyai sifat sayang bukan maha penyayang, sifat sayang, Rauf yang lemah lembut gitu ya. Uh, kepada umatnya yang dimana dengan perantara beliaulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat yang agung yaitu Islam yaitu nikmatul uzma dengan diturunkan beliau maka diturunkan nikmat yang agung yaitu nikmat Islam dan suka dijelasin oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah nikmat itu yang paling besar itu ada tiga kan nikmat Islam nikmat iman dan nikmat atas sunnah itu nikmat yang besar setelah kehidupan nah, itu harus selalu, selalu diingat karena nggak setiap orang diberikan nikmat itu ada orang yang banyak orang kafir ya tidak masuk Islam karena hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala di tangan Allah Subhanahu wa taala ada orang sudah Islam tapi imannya ternyata masih kurang ada orang sudah beriman kadang tapi belum mengikuti sunnah Nabi secara betul maka dengan tiga nikmat ini nikmat yang agung Intinya dengan uh, eh, utusnya Nabi sebagai perantara ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat Islam, dinul Islam dan di mana dengan perantara beliau Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya terang menerang, dari kesesatan menuju hidayah petunjuk ya dan dengan perantara beliau kita diselamatkan dari neraka meskipun kita hidupnya jauh kan di Indonesia bahkan di pedalaman kita nggak tahu kan di Jawa Barat ada yang di Sumatera ada yang di Irian tapi kok bisa sampai hidayah ya Ya inilah perantaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa selamat dengan kita mengetahui keberiman kepada beliau, kita mengetahui Islam, maka Allah menyelamatkan kita dari neraka. Ya, maka seolah-olah kita itu ada di jurang di tepi jurang neraka. Kemudian Rasul menyelamatkan kita. Ya. Makanya ketika ada seorang budak, eh seorang anak Yahudi, maklum hadisnya kan, yang dimana baik kepada Nabi SAW, tetangganya anak kecil, ah, bukan anak kecil remaja begitu, sering sering melayani Nabi juga, tapi masih agama Yahudi. bapaknya orang Yahudi. Suatu saat Nabi kehilangan anak remaja itu kemana? Ternyata sakit. Dia Nabi datang men men menjenguknya. Nah ini dasar dibolehkan katanya menjenguk orang non muslim Tapi dengan syarat ada tujuan tertentu Bukan hanya sebatas menengok ya, Ada untuk dakwah ada untuk eh, menarik simpati pada mereka supaya mau masuk Islam. Kalau nggak ada manfaatnya tidak, tidak mengapa tidak bukan kewajiban ya ini. Uh, kemudian Nabi datang ke rumahnya, ya, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian melihat anaknya itu sudah sakit keras, mau sakratul maut kan, sebentar lagi mau meninggal dunia. Kemudian Nabi duduk di dekat kepalanya, kemudian mengatakan, "Qul la ilaha illallah, wahai syabab, katakanlah la ilaha illallah kemudian anak-anak itu dia melihat uh, uh, wajah bapaknya kemudian terdiam bapaknya kemudian Nabi mengulang lagi kul la ilaha illallah katakan la ilaha ya, supaya terakhir kalinya mengucapkan kalimat itu supaya dia diselamatkan dari neraka kemudian ketiga kalinya bapaknya masih terdiam eh kedua kalinya ketika ketiga kalinya maka bapaknya langsung memerintahkan atik abal qasim taati Abul Qasim maka anak itu minta persetujuan bapaknya jadi masih punya apa uh, sopan santun kepada bapak masih masih kafir Rasul terus mengulang sampai tiga kali begitu tiga kali bapaknya menyuruh anak ini karena sudah mau sebentar lagi ruhnya mau keluar taati Abul Qasim taati maka dia ucapin la ilaha illallah Nabi akhirnya meninggalkannya dan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin uh, eh, mada, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dengan perantara diriku yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka dengan perantara diriku sampai keluar terus berulang-ulang mengucapkan kata itu segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka dengan perantara diriku nah inilah dimana Rasul sangat sekali apa eh, kasihan kepada umatnya ya oh, untuk supaya semuanya selamat dari neraka dengan diutusnya beliau karena rahmatan lil alamin Kemudian yang berikut eh, juga di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164 ya di mana beliau itu sangat sekali antusias supaya orang-orang itu beriman semuanya, sangat kasihan kepada kita manusia. Lihat di dalam surat Ali Imran ayat 164 tentang bagaimana beliau sangat uh, apa bersikeras untuk supaya orang-orang beriman seperti eh, apa, apa seperti para sahabat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa, apa, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, maaf, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara mereka seorang rasul. Ini sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang beriman Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul, utusan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini jadi eh, ini adalah sebuah karunia besar diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang kelima, syiddatu mahabbatihi wa ummati uh, li ummatihi. Alasan yang kelima juga karena beliau sallallahu alaihi sangat sangat sekali mencintai umatnya. Sangat kasihan kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya beliau itu. Justru beliau sangat sayang kepada kita, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan beliau yang hatinya sangat mencintai kita umatnya, sangat kasihan pada kita. Dalam surat At-Taubah ayat 128 suratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman At-Taubah 128 128. Qala Allah taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia sungguh-sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, dari kalangan manusia maksudnya, dari Quraisy, dari kaum Quraisy. E, berat terasa olehnya penderitaanmu. Maksudnya pingin sekali menginginkan hidayah kepada kita. Sangat menginginkan keimanan dan apa namanya? sangat menginginkan ke keimanan ya kepada kita sangat menginginkan keimanan eh, bagimu dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi ya, ya, sini kata-kata harisun alaikum sangat eh, bersikeras supaya kita itu beriman ya dan sangat belas kasihan kepada kalian. Lagi penyayang beliau terhadap orang-orang yang beriman. Nah, karena di mana apa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau demi umatnya beliau apa rela disakiti ya kemudian juga beliau mm, apa sering berdoa untuk keselamatan kebaikan umatnya supaya umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesulitan dan memohon kepada Allah supaya diberikan karunia kepada umatnya Diriwayatkan dari hadis Muslim dan Nasai tentang keadaan beliau yang sangat sekali umatnya selamat semuanya, sangat menginginkan kebaikan pada umatnya, sangat menginginkan Allah memberi karunia kepada umatnya. Dari sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan An-Nasai dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qala Allah taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 36 yang bunyinya begini rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi fa man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim Rasul membaca ayat ini di depan para sahabat Rabbi in Rabbi innahuna adlalna minan nas. Ya Tuhanku. Ini kan perkataan Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 36. Ya Tuhanku sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, mengikuti Ibrahim alaihissalam, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Kalau orang yang bertauhid, beriman. Dan barang siapa yang menurhakaiku, maka sungguhnya engkau wahai Allah maha pengampun lagi maha penyayang tidak disuruh untuk diadab Ibrahim itu lembut seperti nabi kita lembut ya ini kata-kata doanya doanya gimana barang siapa yang mengikutiku maka itu golonganku masuk surga dan siapa yang mendurhakaiku tidak menyuruh untuk disiksa tidak maka sungguhnya engkau maha pengampun dan lagi maha penyayang jika engkau mengampuni itu adalah hambamu jika engkau menyiksa ya itulah hambamu diserahkan kepada Allah tidak seperti Nuh alaihissalam Nuh agak ini doanya keras dia memohon ya Allah ya Tuhanku apa eh, kaumku mendustakan mendusta, mendusta, apa, mendustakanku maka turunkan azab kepada mereka diturunkan azab merata dengan banjir besar kecuali yang bersama Nuh alaihissalam itu selamat Nah, ketika itu juga baca lagi ayat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 118. Beliau baca lagi surat Al-Maidah ayat 118 tentang doanya Isa alaihissalam. Tadi doanya Ibrahim, sekarang doanya Isa alaihissalam mendoakan umatnya. Kalau Allah Taala in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul apa fa innaka antal azizul hakim. Ini doanya Isa alaihissalam. Jika engkau wahai Allah menyiksa mereka, menyiksa kaumku, fa innahum sungguhnya mereka adalah hamba-hamba kamu, hamba-hamba engkau wahai Allah begitu. Wa in takfir lahum jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jika engkau mengampuni mereka, mesti mereka kafir, hanya diampuni, ya, tentu uh, bertobat sebelumnya maka sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana maka tatkala membaca dua ayat ini Rasul mengangkat tangannya disaksikan oleh Abdullah bin Amr Rasul mengangkat tangannya farafa yadaihi qala Allahumma ummati ummati wabaka Kemudian kita membaca ayat ini Rasul mengangkat ini saking cintanya kepada umatnya. Rasul mengangkat kedua tangannya, "Ya Allah, umatku, umatku." Kemudian menangis, menangis terseduh-seduh. Faqala Allah Ta'ala Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada Jibril Ya Jibril idhab ila Muhammadin Wa rabbuka a'lamu fasa, fasa'al, fasa'alahu ma yubkika Wahai Jibril pergilah kamu kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Tuhanmu Ya maksudnya Allah lebih mengetahui tentang apa apa namanya keinginan apa sebab mengapa Rasul itu menangis Allah tahu tapi suruh disuruh Jibril untuk bertanya Fa'atahu Jibrilu alaihissalam fasa'alahu fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Maka datanglah Jibril, datang mendatangi beliau, eh, Jibril datang mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang sebabnya mengapa menangis. Berdoa aku menangis terus menangis. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kenapa beliau menangis. Qala wa huwa a'lam dan Allah mau mengetahuinya. Allah mengetahuinya begitu. Faqalallahu taala. Kemudian setelah disebutkan alasannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Jibril, idhab ila Muhammadin faqul inna san sanurdika fi ummatika wala nasuka." Maka Jibril wahai Jibril alaihissalam pergilah engkau kepada Muhammad sallallahu katakan kepada mereka sungguhnya kami akan meridhoimu dan umatmu jadi aku akan kami eh, sini kami adalah Allah akan meridhoimu dan meridhoi umatmu. Wala nasuka dan tidak akan berbuat uh, buruk kepadamu. Tidak akan menimpakan keburukan kepadamu juga ke umatnya. Ya umatnya yang beriman kepada beliau. Tentunya maksudnya akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala di, di di akhirat. Kalau di, di di dunia kadang di azab semuanya, tidak dibeda-bedakan. Tapi nanti dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Nah ini diantara adab-adab beliau secara garis besar bahwasanya uh, adab kepada beliau ya dan sangat banyak di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya adab-adab kepada beliau sallallahu alaihi adab-adab dalam Quran sangat banyak sekali sangat banyak Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim memenuhi di dalamnya ayat-ayat tentang perintah untuk beradab kepada beliau, bagaimana sopan santun kepada beliau. Yang dimana pokoknya daripada adab-adab itu yang ringkasnya ya intisari dari Al-Qur'an disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, farasul adab, ya adab-adab yang utama kepada beliau adalah taslim, ya yaitu dengan uh, tunduk totalitas kepada beliau wal inqiyad dan tunduk kepada perintah-perintahnya ya total totalitas dengan hati yang lapang ya, tidak uh, sedikit pun ya melanggar atau tidak membantah atau mendurhakai beliau jadi taslim sepenuh hati berserah diri kepada beliau sepenuh hati tunduk kepada beliau segala perintah-perintah beliau karena mentaati beliau dan mentaati Allah kan wa may yuti' rasul faqad Allah barang siapa yang taat kepada rasul dia taat kepada Allah kemudian wa talqi khabarahu bil qabul kemudian dia menerima apa kabar-kabar dari beliau dan membenarkannya yang sahih tentunya. Jadi membenarkan seluruh berita yang beliau bawa dan membenarkannya, tidak ada keraguan apapun meskipun itu di luar nalar di luar akal kita uh, terima dululah taslim dulu ya meskipun di luar nalar kemudian Wahidu kemudian berhukum dengan hukumnya dan mentauhidkan dia dalam masalah tahkim maksudnya hanya berhukum kepadanya tidak kepada yang lain dalam masalah Eh, hukum-hukum uh, ya kembali kepada beliau dalam mengikut beliau nggak ada kepada sunnahnya kepada hadisnya taslim wal inqiyah dengan penuh apa dengan berserah diri kemudian dengan ketundukan totalitas dan menjalankan perintahnya sebagaimana juga kita mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mentauhidkan dalam eh, inabah kembali tawakal maka juga sama kita juga mentauhidkan beliau dalam itiba dalam mengikuti tidak boleh mengikuti e, dalam ibadah ya kecuali hanya kepada beliau. Kita juga tidak boleh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengikuti siapapun mutlak kecuali hanya kepada beliau. Ya, mentauhidkan itiba dalam ketaatan, dalam eh, apa namanya? dalam menjalankan perintah yang lainnya. Ya. Di sini faman tauhida maka barang siapa yang memiliki dua tauhid ini, tauhid uh, eh, ubudiyah dan tauhid uh, itiba, maka dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala ya maka tidak akan selamat seorang hamba kecuali dengan dua tauhid itu tauhidul mursal itu mentauhidkan uh, yang mengutus beliau itu Allah Subhanahu wa taala dan tauhid rububiyah uluhiyah asma sifat dan tauhid mutabaah dan tauhid itiba mengikuti Rasul SAW dalam segala hal fala yuhakimu ila khairi tidak berhukum kecuali dengan hukumnya tidak ridho tidak meridhoi kecuali hanya dengan hukumnya tidak ridho kecuali hanya dengan hukum beliau SAW dan ya tidak melaksanakan perintah kecuali dengan perintahnya dan membenarkan seluruh kabar-kabarnya dan yang lainnya ya nah ini tentang adab secara garis besar dan banyak sekali di sini kisah-kisah bagaimana para sahabat ya, sangat hormat kepada beliau sangat apa namanya uh, sangat uh, beradab kepada beliau para sahabat ya di antaranya ada sebuah kisah di sini ya yaitu tentang Bagaimana Abu Sufyan tatkala sebelum Islam ya dia menjelaskan tentang bagaimana kecintaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada uh, Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan bahwasanya di sini Abu Sufyan ketika dipinta oleh Raja Najasyi bagaimana keadaan uh, nabimu di tengah-tengah sahabatnya maka Abu Sufyan padahal masih kufur belum masuk Islam kan masuk Islamnya menjelang Fatu Mekah maka dia mengatakan di depan Najasi raja uh, Najasi ya di Afrika wallahi in raaitu malikan qattun yu'adzimuhu ashabuhu ma yuadimu ashabu Muhammadin Muhammadan wallahi demi Allah nah Abu Sufyan masih kafir dia demi Allah Wallahi demi Allah ini masih kufur. Dia menceritakan di depan Raja Najasyi. Jadi orang sampai Abu Jahal ketika perang Badar pada dia bersumpah. Dia kan sebelum berperang dia angkat tangan. Ya ya Allah. Ini Muhammad telah memecah belah kaumku. Dia berdoa, maka perlihatkan hari ini siapa yang lebih cintai oleh engkau. Golongan kami apa golongan Muhammad? Berdoa nggak berdoa? Berarti rububiahnya luar biasa Abu Jahal kan tapi dia orang kafir terlakal di neraka kenapa karena dia tidak bertauhid uluhiyah nah ini sangat betul sekali orang kaya Abu Sufyan Allah demi Allah saya tidak pernah melihat seorang raja pun yang sangat mengagungkan sahabat-sahabatnya sebagaimana ya sahabat-sahabat Nabi mengagungkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tidak pernah raja mengagungkan eh, sahabat-sahabat. Tidak pernah melihat seseorang uh, seorang yang yang mengagungkan raja. Sebagaimana para sahabat yang mengagungkan Nabi SAW. Wallahi demi Allah, bersumpah lagi demi Allah. In ta, in uh, eh, tanah khoma nukhomatan. Jika seandainya Rasul itu mengeluarkan ludah berdahak, kecuali para sahabat itu berebut dahaknya itu ya berebut dah kalau Nabi itu mau berebut maka disiapkan tangan-tangan para sahabat kalau langsung di kepada pada tubuhnya apa di sini barokahnya jika seandainya fadal apa uh, maka jika ada yang uh, sampai dahaknya ke, ke tangannya aku langsung diusapkan ke seluruh tubuhnya ada raja nggak ada kayak gitu raja sama bawahannya sama rakyatnya kecuali sahabat Nabi kepada Rasulullah. Sangat takjub Abu Sufyan melihat betapa eh, beradabnya sahabat Nabi sampai kayak begitu. Dan apabila Rasul menyuruh mereka maka ibtada'u wa amru wa eh, ibtadaru cepat-cepat mereka bergegas untuk melaksanakan perintahnya jika Rasul mengatakan menyuruh sesuatu maka seluruhnya bergerak untuk melaksanakan perintah tidak ada yang ragu-ragu wa idza tawaddaa apabila Rasul berwudu maka hampir-hampir saja mereka saring berperang untuk memperbutkan air wudhunya air bekas air wudhu Nabi kan air wudhu kalau Nabi wudhu itu di sebuah baskom tidak ditumpahkan jadi Nabi ditumpahkan sebelumnya kemudian ciduk di sana cuci muka ini boleh ada apa ini boleh apa namanya uh, air mustakmal jadi kembali lagi ke sana dipakai lagi oleh Nabi wudhu nah bekasnya itu direbut direbut direbutin oleh para sahabat semuanya pingin pingin dipakai wudhu lagi atau diusapin ke tubuhnya karena barokah hampir-hampir mereka mau bertengkar untuk memperbutkan air wudhu Idza takalam idza takalama khafadhu aswatahum ingdahu. Jika Rasul berbicara maka semua para sahabat tuh terdiam. Tawadu depannya. Terdiam, enggak ada suara yang berani untuk uh, bersuara, tidak ada suara yang berani apa uh, melebihi beliau atau uh, tidak ada yang berbicara ketika beliau berbicara. Semuanya terdiam wa yuhidduna ilaihi an-nadhar ta'dhiman lahu. Tidak ada seorang pun yang menatap beliau ketika beliau berbicara e, karena saking apa saking hormatnya, saking mengagungkan beliau. Tidak ada ya ketika melihat beliau dengan oh, penglihatan yang sombong. Tapi semuanya tawadu di depan beliau. Ini sahabatnya Nabi SAW. Nah ini bagaimana? Ini sudah lihat bagian keumuman bagaimana sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam beradab kepada beliau dalam hal berbicara ketika duduk ketika bagaimana apa hal yang lain ya untuk wudunya saja air wudunya diperebutkan ketika harus berbicara semuanya terdiam dan ketika dia berbicara tidak melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah ini diantaranya ya sangat banyak sekali kalau dibaca karena waktunya sudah mumpuni ya dan banyak kisah-kisah menakjubkan ini para sahabat bagaimana ya beliau uh, sangat mengagungkan beliau sallallahu maka beliau apa sahabat yang mulia radhiyallahu anhum jami'an mengagungkan beliau maka Allah agungkan kedudukannya di dunia ya di mana dibuat eh, hati-hati uh, musuh itu gentar dengan mereka karena beliau apa, apa para sahabat saat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mengagungkan sehingga ditanamkan rasa ketakutan pada musuh-musuh lihat Umar bin Khattab tatkala membuka sam ya ketika panglimanya Ubaidah eh, Khalid bin Walid ketika perang sampai jumlahnya kan berlipat-lipat tentara Rum tentara kaum muslimin di bawah mungkin lima kali lipat jumlahnya tapi melihat Khalid yang begitu hebat perangnya maka ketika ada khobar Umar bin Khattab mau menghadap Sam karena Umar ingin langsung jadi komando perang jadi langsung jadi peron terdepan mimpin pasukan melawan Rum terdengar karena pasukan apa prajuritnya eh, prajuritnya Rum itu berlipat-lipat jumlahnya Umar pingin terjun langsung supaya menyemangati eh, pasukan kaum muslimin jumlahnya banyak kok tentara Syam Romawi itu maka sampai ya, kata Ali jangan kalau engkau ke sana nanti ini gimana bisa kalau engkau terbunuh bisa terjadi gejolak Ali melarangnya tapi Umar bersikeras tapi sebelum Umar datang Umar ke sana khobarnya sudah datang duluan ke sana Khobarnya Umar mau ke sana, sudah sudah nyampe di eh, tentaranya Romawi. Apa yang terjadi? Semua mentalnya tentara Romawi itu don Don ketika mendengar khalifahnya mau datang karena melihat Khalid begitu hebat gimana kebayang kalau khalifahnya ini panglimanya aja kayak gini menakutkan kan satu Khalid bisa menghadapi seribu orang pasukan Romawi kok kaum muslimin satu orang itu bisa menghadapi seribu kaum muslim kaum uh, orang kufar maksudnya apa bukan masalah perang tapi mereka udah ketakutan duluan <laughs> jadi hatinya udah ketar-ketir jadi akhirnya nggak konsen ketika perangnya karena orang kaum muslimin itu kan udah kalau Eh, perang udah lepas kalau mati ya udah syahid surga kalau menang ya dapat pulang kehormatan nah kalau orang kufur kan mikir-mikir dia mati mikir-mikir kalau semuanya udah untuk siap mati semua untuk berjihad begitu kan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada ini pandang tidak ada takut ketika lihat Khalid begitu hebat maka don akhirnya apa yang terjadi ya sudah kesempatan Khalid ketika perang terjadi di ronde ketiga kan itu berapa ronde katanya kalau masalah ronde kan istirahat malam siang perang lagi jadi nggak terus perang pak malam istirahat siang perang lagi ketika yang terakhir ketika sudah ada khobar Umar sudah siap-siap mau mau ke ke sana dan sudah siap-siap memang dia sudah menyiapkan kuda sudah berjalan dari Madinah ke Sam. Ketika di tengah-tengah kota belum masuk ke Sam ada khobar Khalid bisa memukul rata pasukan Rum. Kalah semuanya. Maka nggak jadi balik lagi Umar ke Madinah. Nah, baru juga khobarnya dia memikirkan oh tentara Romawi itu katanya kata pasukan Muslim sudah mentalnya sudah down ketika mendengar Umar mau datang. Karena ditanya oleh salah satu ya, komandan di antara mereka, dia mengatakan, "Wah, Khalifah kamu mau datang. Gimana keadaannya? Ini panglimanya Khalid aja juga kayak gini." <laughs> Ketakutan mereka. Nah, bagaimana izahnya Umar yang ditakuti oleh setan dan dikoti oleh orang kafir. Kan apa apa Umar rahasianya? Dia sa sangat mengagungkan Rasulullah saw ya ini dari kisahnya tadi surat al-hujurat ayat 1 ayat 2 tidak berani Umar meninggikan suaranya setelah turun ayat itu ya sampai di sini uh, mudah-mudahan bermanfaat ya sebagai kita motivasi untuk oh ada pertanyaan ya uh, Bismillah ada pertanyaan dari seorang bagaimana sikap kita jika salah seorang saudara kita menikah dengan seorang yang mengandut aliran ma'rifah Arifah sufi ya jelas ke kurang tahu tapi aneh uh, sikap kita terhadap cara pernikahannya menganut aliran ma'rifah ya ya sufi kalau sufinya udah jelas ya uh, yang jelas sufi-sufi yang sudah gulat ya ekstrim ya eh, <clears throat> kalau di dalam acara pernikahannya ibu ya eh, tidak kita eh, tidak ada maksiat, tidak ada maksiat, tidak ada musik, ikhtilat yang lainnya, bolehlah datang. Kita tidak ada urusan dengan dia nikah dengan orang itu. Cuman kita tidak mendukung maksudnya dan ajarannya ya, tidak setuju. Tentang kalau nikahnya sah secara ada ijab kabul, ada mas kawin ya secara Islam. Tapi kalau acara pernikahannya ada maksiat, maka para ulama mengatakan tidak wajib datang. Tapi kalau bisa merubah maksiat di dalam pernikahan itu, maka boleh dia datang ya boleh datangnya misalkan setelahnya kalau memang perlu untuk datang kalau misalkan tidak datang tidak apa-apa juga tidak mengapa ya saudara kita tersebut suaminya uh, sikap kita terhadap saudara kita terhadap suaminya ya terus suaminya kita tetap berbuat baik tetap berbuat baik ya tetangga kita masih kita pandang dia orang muslim tapi hati-hati tentang uh, alirannya hati-hati tentang uh, agamanya fitnah agamanya yang ber ber berbahaya ya ini jadi kalau kepada orang itu tetap atas ya, kepada orang kafir kita berbuat baik tetap berbicara yang baik memberi juga boleh tapi jangan sampai kita mencintai secara khusus selama dia tidak ber, belum bertobat ya dan didakwahi lebih bagus kasih buku-buku ya, ya supaya kita berharap hidayah turun pada dia sikap kita terhadap orang tua yang menikahkannya enggak masalah ya kalau kita tapi kita berupaya untuk menasihati dia orang tuanya dipikir apa supaya bisa menasehati menantunya begitu ya apa benar enggak eh, aliran ini begitu kan tapi kalau enggak sampai kufur enggak mengapa tapi kalau hanya sebaca bidah-bidah amaliyah ya ya masih ya, dimaafkan maksudnya kitanya masih dimaafkan untuk bermuamalah ya intinya kita berdakwah lah ya tetap muamalah baik kita jangan sampai eh, ada permusuhan ya. ya menampakkan permusuhan tidak Tempat pernikahannya jelas di sini kalau pernikahannya secara bagus, di sana tidak ada ikhtilah, tidak ada nyanyian, ya. nah, tidak datang boleh, ya. Tapi kalau ada maksiat, tidak diwajibkan datang. Ada titipan pertanyaan dari teman saya sudah menikah tiga tahun tapi belum dapat keturunan, sudah berobat beberapa tempat dan dinyatakan tidak masalah. Apa, bagaimana ikhtiar yang harus kami lakukan agar diberi Allah Taala? Ya banyak kisahnya seperti ikhwan kita di sini di Qatar ada yang sudah 7 tahun malah 8 tahun belum punya anak kemudian ya kita sarankan supaya tetap berdoa rajin sholat tahajud tengah malam berdoa kepada Allah ikhtiarnya dua ya antara ikhtiar yang uh, secara konkret ya dia bisa konsultasi dengan kedokteran ya ya kemudian yang kedua adalah misalnya konsultasi eh, banyak eh, ya ke dokter untuk bisa bisa apa eh, berbuah apa namanya bisa punya anak kemudian dengan doa yang ketiga dengan ruqyah kata Syekh Jibrin di Saudi Arabia pernah ada orang selama 10 tahun gak punya anak maka datang ke Syekh yang suka meruqyah maka diruqyah terus-terusan diruqyah ya kalau memang salah satunya yang mandul maka yang salah satunya kalau dua-duanya dua-duanya dirukiah selama berapa bulan dan itu juga nggak satu pihak dia yang dirukiah juga dia rajin berdoa rajin baca Quran rajin beramal soleh rajin uh, eh, salat tahajud yang lainnya intinya berdoa terus kepada Allah tawakal terus akhirnya dikasih anak sudah 10 tahun dan sama seperti ikhwan kita yang di Qatar ikhwan kita yang suka ngaji tujuh tahun kemudian ngobrol dengan saya, awalnya dia uh, apa namanya terapi terapi kata saya udah serang tawakal saja, kemudian banyak berdoa, berdua, banyak sholat tahajud, dia di tengah malam sampai merintih pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terlaksana. Hamil kan punya anak. Tapi tidak menutup kemungkinan kita mencari asbabnya yaitu dengan terapi nggak apa-apa tapi jangan bergantung dengan itu kalau udah bergantung ke itu ya Allah tinggalkan akhirnya nggak ada nggak nggak punya anak misalkan begitu ya jadi itu ikhtiar saja ikhtiar terapi lah konsultasi lah ya, saran dokter itu hanya ikhtiar sebabnya saja tapi kita terus bergantung pada Allah dengan apa doa doa baca Quran terus ya amal soleh ya intinya kemudian baca, eh, berdoa di sepertiga malam terakhir Insya Allah, insya Allah ini aksal yakin ya jangan bersuzon kepada Allah jangan berburuk sangka kepada Allah harus berbaik sangka kepada Allah Allah akan memberikannya Jadi ya, bagaimana para nabi itu bukan aib ya kalau ada orang belum nikah eh oh, oh, apa sudah nikah belum punya anak itu bukan aib Pak jangan dipandang aib kenapa para nabi terjadi Nabi Ibrahim tuh punya anak sudah sampai 80 tahun lebih ketika dikaruniai Ismail setelah itu dikaruniai uh, apa uh, Ishak ketika sarahnya diperbaiki oleh Allah menjadi asalnya kan maaf sarah ya mandul begitu terus akhirnya jadi subur lagi kemudian siapa lagi Zakaria Zakaria sudah usianya sudah lanjut lanjut ketika melihat Maryam dia senang melihat Maryam kan dirawat oleh Zakaria di Masjidil Aqsa kan maka senang dia berharap kepada Allah untuk dikaruniakan anak karuniakan anak padahal sudah sudah tua maka Allah berikan Yahya itu diantara nabi jadi bukan aib ya, yang terlambat itu enggak karena ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala Bagaimana dengan eh, sebagian masyarakat yang memanfaatkan memanfaatkan dengan mencintai alul bait dari Rasulullah SAW ya alaihi wasallam. Berarti itu adalah pembuktian kecintaan mereka terhadap Rasul. Iya. Ya alul bait semua kita mencintai alul bait, tapi siapa alul bait itu yang sebenarnya ini permasalahannya ya. Dan juga eh, tidak gulu terhadap beliau, Ibu ya. Jadi mencintai ahlul bait itu sebagaimana yang diperintahkan oleh uh, oleh Allah dan Rasulnya. Tidak gulu, semua ahlu sunnah kita harus mencintai ahlul bait. Siapa ahlul bait Nabi? Yaitu istri-istri beliau seluruhnya, anak-anak beliau, kemudian kerabat beliau seperti paman beliau itu ahlul bait. Nah, mereka itu bohong, bohong, bohong. Kenapa? Kalau memang mereka jujur mencintai ahlul bait, kenapa mereka membenci istri-istri Nabi? Betul enggak? Kenapa mereka mencaci maki Aisyah? Sedangkan Aisyah ahlul baitnya Nabi yang paling dekat. Radhiyallahu anha. Kenapa mereka membenci Hafsah? Padahal Hafsah adalah istri yang tercinta beliau sallallahu yang paling dekat. Kebohongan. Bohong mereka itu. Tidak mencintai Nabi. Ya, enggak jujur kecintaannya. Itu adalah orang munafik. Ya, jadi kita ahlu sunnah benar ini yang mencintai ahlul bait betul. Kenapa? Mencintai pak apa istrinya Nabi semua kita cintai, kita hormati. Mencintai uh, Abbas, mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Hasan, Husain, mencintai sebagaimana kedudukan beliau yang di, diberikan oleh Allah sebagai ahlul jannah kita mencintai mereka semuanya. Jujur ahlu sunnah jujur, imbang, adil, tidak seperti mereka. Ini bisa dilihat. Mereka jujur enggak? Mereka menuduh Aisyah pelacur. Nauzubillah bohong cita mereka menuduh Habsah pelancur bohong ya membunuh Husain mereka yang membunuh Husain mereka nangis mereka yang bunuh mereka nangis ya itu dikatakan oleh cucu-cucunya Husain ketika melihat uh, menangisi Husain, mereka mengatakan, "Kenapa engkau menangisi kakekku? Sebenarnya engkau yang membunuh kakekku." Kenapa ketika Husain pergi ke Basra, ke Karbala, mereka awalnya mengatakan mau mendukung Husain. Begitu datang Husain ke sana, mereka itu angkat tangan semuanya. Ketakutan sama tentara Yazid. Kemudian mereka meninggalkan Husain terbunuh, tidak ada yang membantu. Padahal awalnya kami siap 4000 pasukan mau bantu engkau. Datang ke sini. Begitu Nabi ke sana semuanya pada kabur, nggak ada yang bantu. Ini cinta bohong. Kalau kau tentang ahlul bait bohong, jangan tertipu dengan yang namanya ahlul bait di Indonesia. Itu syiah semuanya. Kebohongan ya. Jadi eh, bisa dari hal sepele saja. Mereka cinta ahlul bait, kenapa mereka nggak mencintai eh, istri Nabi? Istri Nabi ahlul bait yang paling terdekat. Yang dimana Nabi satu selimut dengan Aisyah, tidur dengan Aisyah, sampai meninggal di pangkuannya Aisyah.